Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Bin syarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Summa min ba'dihi kemudian setelahnya ini kemarin kita baca kemarin ya ya. Setelah Abu Bakar Siddiq, kemudian siapa? Umar Al-Faruq, Abu Hafsin. Kemudian berikutnya wa huwa al ats tsani wa huwa as sahabah ba'da Abi Bakar Siddiq kama fil Bukhari wa ghairihi. Yang mana Umar bin Khattab merupakan khalifah pemimpin yang kedua di hafal urut-urutannya ini ya. di Dihafal Abdurrahman. Pertama siapa? Kedua, ketiga, keempat, Uh, eh, urut ini harus urut, nggak boleh dibolak-balik. Naam. Beliau adalah khalifah yang kedua dan beliau adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kama fil Bukhari wa ghairihi sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Buktinya apa? Beliau ketika dinasihati, disampaikan kepadanya tentang kematian Rasulullah SAW saat itu, beliau sempat marah, marah dan nggak terima, masa gitu istilahnya ya, maksudnya nggak terima. Walaupun beliau meyakini bahwasanya orang akan mati. Siapa yang menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fiikum sampai beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di hadapan manusia, nah barakallahu fiikum mengawali dengan khutbahnya dengan alhamdulillah atau yang semisalnya setelah itu beliau mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad sungguh dia telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah taala, maka dia adalah zat yang apa? hidup senantiasa dan tidak pernah mati. Akhirnya Umar Khattab pun apa? tenang dan luluh hatinya. Seakan-akan nah barakallahu fikum baru saat itu dia mendengarnya. Apa maksudnya ya? Maksudnya apa maksudnya? Beliau itu walaupun tegas, walaupun beliau cemburunya terhadap Islam itu besar, tapi kalau sudah itu kebenaran tunduk beliau. Itu Umar Khattab anhu. Nah, Masya Allah Kita lihat sini. Wa wazirah Rasulullah SAW yang mana keduanya adalah menteri. Keduanya adalah menteri nama Rasulullah SAW pendamping menteri sahabat setia Rasulullah SAW. Ay al mustasyara Rasul. Kedua-duanya adalah orang-orang yang apa? Nah barakallahu fikum yang diambil pendapatnya dan juga istilahnya apa? Yang sering diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW. Wal wazir huwa al muazir al muayyid li amri. Wazir ma'ruf menteri. Wazir itu adalah al-mu'azir yang senantiasa memberikan dukungan wal mu'ayyid yang senantiasa memberikan apa? Nah, bantuan dan juga nam barakallahu fikum dukungan hampir mirip ya liwali amri yaitu kepada pemimpin menteri ma'ruf Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman di Musa sama Nabi Musa alaihissalam wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira dan kami telah jadikan bersamanya saudaranya Harun sebagai wazir sebagai pendukung, penguat dan juga nah pembantunya. Yu'aziruhu yaitu memberikan dukungan kepadanya, memberikan kekuatan dan pertolongan kepadanya. Li'anna Musa da'a rabbahu faqal dikarenakan Musa alaihissalam berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Waj'alni waziran min ahli." Dan jadikanlah untukku salah satu menteri dari keluargaku. Menteri ini maksudnya adalah apa? Yang memberikan dukungan dan juga memberikan bantuan. Naam, Haruna akhi itu Harun saudaraku. Naam. Usdud bihi azri yang bisa menguatkan apa? Nah barakallahu fikum argumen dan juga pendapatku. Wasyrikhu fi amri dan jadikanlah dia nah barakallahu fikum ikut serta dalam urusanku maksudnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara. Hadha huwal wazir inilah menteri alladhi yushariku fi ra'yi wa yu'aziru waliyal amri wa yushiru alaihi bin nushi. Yaitu orang yang apa? yang diajak na barakallahu fikum ikut campur dalam pemikiran dan juga yang memberikan dukungan dan juga nah memberikan apa kekokohan kepada pemimpin dan juga orang yang apa yang diajak isyarat maksudnya diajak apa bermusyawarah diajak bermusyawarah berunding binushi dengan suatu nasihat fa Abu Bakar wa Umar huma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar Kedua-duanya adalah menteri Rasulullah SAW. Karena anna Harun waziru Musa alaihissalam. Sebagaimana Harun itu juga menteri Musa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Adapun yang berikutnya mengenai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala والحمد لله رب العالمين